Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Muslimin dan salat Maghrib Masjid al rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-49 di kitab Samail Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah yaitu bab maja fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya rasa malu adalah satu sifat yang sangat penting. Dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Dan rasa malu adalah khairun kulluhu. Seluruhnya adalah kebaikan sebagaimana kata kata Nabi. Di karena rasa malu itu akan mendorong pemilik pemiliknya untuk melakukan al-jamil, hal-hal yang baik berupa ketaatan dan interaksi dan adab. Dan rasa malu mendorong orangnya untuk menjauhi hal-hal yang jelek yaitu berbagai macam kemungkaran, maksiat dan akhlak yang buruk maka rasa malu adalah khulukun satu akhlak yang mendorong orangnya untuk tahalli berhias bil fadail dengan hal-hal yang positif wa takhalli dan meninggalkan anil ghadail hal-hal yang ya, negatif <clears throat> ya, dan rasa malu ada dua macam rasa malu karena kepada Allah dan rasa malu kepada manusia dan dua-duanya mendorong pada hal-hal yang positif dan meninggalkan dan mendorong untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan negatif. Wa manuzi minhu al-haya'u dan siapa yang tercabut dari dirinya rasa malu maka dia akan tenggelam fil ma'asi wal mubiqat dalam berbagai fil asam dalam dosa wal mubiqat dan dosa-dosa besar yang menghancurkan dan akan rendahlah akhlaknya kualitas akhlaknya dan akan buruklah perilakunya kepada sesama manusia wa qabuhat dan buruklah tasarufatuhu dan tindakan-tindakannya dan akhlak dan rasa malu yang hilang ya, rasa malu yang hilang itu menunjukkan eh, hilangnya kehidupan dari hati hati sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Ad-Dawa Dawa bahasanya al-haya diambil dari kata-kata al-hayatu Al-haya diambil dari kata-kata al-hayatu artinya kehidupan. Maka semakin sempurna rasa malu seseorang artinya semakin sempurna hayatul kulub, kehidupan hati yang dia uh, dia, dia miliki dan semakin kurang rasa malu maka e, menunjukkan semakin berkurangnya kadar kehidupan hati orang tersebut. Ya dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu anhu beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan min al adrai. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis fi khidriha yang ada di kamarnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak sesuka sesuatu kami mengetahuinya fi wajihihi di wajahnya di sini juga dilihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ya, lebih pemalu dibandingkan gadis hada masalun ini adalah permisalan yang eh, Abu Sa'id Al-Khudri bermaksud dengan permisalan Misalan ini untuk idah menjelaskan betapa sempurnanya rasa malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gadis di kamarnya yutra biha al matal e, digunakan sebagai tolak ukur fisyidatil haya tentang malu yang e, tentang sangat malu. Wa ya al bintu saghirah dia adalah yang dimaksud dengan al-adra adalah anak gadis asagirah yang masih belia alati asrafat ala sinizawaji zawaji yang asrafat hampir ya, hampir memasuki usia yang sudah layak untuk menikah. Khidruha artinya tempat atau kamar gadis ini fil di dalam rumah nah, aslinya gadis Arab ya, yang disebut Azra ini fahiya min syiddatil haya'i maka karena demikian rasa malunya yang dia miliki la takadu taqdiru ala muqabalatin nisa'i sampai-sampai dia tidak mampu untuk bertemu dengan perempuan-perempuan dewasa karena demikian pemalunya untuk gadis-gadis Arab yang e, di masa silam. Bahkan tidak karena demikian pemalunya, bukan karena tidak beradab, ini, ya, bukan karena tidak punya sopan santun, namun karena pemalu, tidak tidak mampu untuk bertemu dengan wanita-wanita dewasa dan ngobrol dengan mereka. Jika demikian dengan sesama perempuan, fatna jadi. Lebih-lebih lagi kalau ketemu laki-laki hadhihi fitratun fihinna. Ini fitrah gadis-gadis ya, Arab. Waqad taghayyara hadhil fitrah, namun fitrah ini telah berubah di zaman ini pada banyak anak gadis. Fa'asbahat jadilah gadis-gadis biasa ketemu dengan Tuwaju arijala berjumpa dengan laki-laki kemudian berbicara tanpa rasa malu wala hishmah tidak pula rasa malu. Dan sedikitnya rasa malu pada wanita itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah at al-mukhtalid. Sekolah yang campur baur tanpa membedakan laki-laki dan e, siswa laki-laki dan siswa perempuan sekolah campur fi sufufil ula di kelas-kelas pertama ya, di kelas-kelas awal ya, di sekolah dasarnya fi kathirin minal mujtama'at yang ini dijumpai pada banyak masyarakat kemudian yang kedua karena dia tidaklah diwajibkan ilzam ilzam itu berarti ada yang mewajibkan kalau iltizam berarti semangat sendiri adab ilzam Miha karena dia tidak diwajibkan oleh walinya, oleh masyarakatnya untuk memakai pakaian syar'i yang menutup. Yang ketiga al-infitah keterbukaan. Ya, alal adat sayyah yang di menjadi karakter dan di, dia dialami oleh sejumlah masyarakat keterbukaan yang dialami oleh se, eh, sejumlah masyarakat namun terbuka pada hal-hal yang jelek yang merupakan adat istiadat musuh-musuh Islam yaitu orang kafir. Wa khair dari kamil asbab dan faktor-faktor yang lain. Jika Nabi tidak suka sesuatu kami mengenalnya mengenalinya pada wajahnya. Makanya dari di atas kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat mereka terdidik di majelis Nabi dengan cara pendidikan semacam ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu zajarin. Zajar itu melarang keras. Zajar itu zajara itu lebih keras daripada naha. Au naharin atau membentak. Namun mereka cukup mengawasi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka lihat pada wajah Nabi ada amarah, mereka tahu kalau itu satu hal yang mungkar. Fayatanabbah maka akan perhatianlah orang yang melakukannya dan berhenti dari hal itu. Kemudian dari Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatmi dari bekas budak Aisyah. Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Aisyah mengatakan bahwa itu aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Hadis ini juga diriatkan oleh Ibnu Majah. Namun hadis dari Aisyah ini sangatnya taif karena bekas muda Aisyah itu mubaham. Cuma disebut bekas muda Aisyah tidak diketahui siapakah dia dan tidak dijelaskan siapakah yang dimaksudkan. Dan eh, itu secara sanad, secara konten eh, di sini juga bermasalah karena karena telah sahih dari ibu ibunda Aisyah dalam Sahih Bukhari dan yang lain beliau mengatakan aku mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min ina'in wahidin dari satu ember dari satu wadah air. Takhtalifu aidina fihi silih berganti tangan kami masuk fihi ke dalam wadah air tersebut. Yang tentu eh, dalam keadaan mereka eh, mandinya karena mandi junub dan al-ghalib tentu ghalabatul dhann di sini mandi bangun di sini akan menyebabkan melihat kemaluan yang lain atau aurat yang lain aurat besar yang lain Takhtalifu aidina maka perlu diketahui di masa Nabi belum ada ya, alat semisal gayung. Gayung di masa Nabi adalah tangan ini adalah tangan itu sendiri. Maka Nabi mandi ini semacam ember dan e, eh, tangannya dimasukkan untuk kemudian disiramkan ke dituangkan ke badan. Nah, kemudian bab yang ke-50 bab tentang bekam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hijamah bukam adalah darbun satu jenis al-ilat an-nafi, terapi yang manfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya miraran berkali-kali. Nabi memberikan pada tukang bekam ajrahu upahnya dan Nabi memberikan irsyad arahan kepada umatnya ilaiha untuk berbekam. Nabi kabarkan bahasanya di bekam terdapat kesembuhan. Takun dan bekam itu bisarti dengan sayatan Syartil jildi Syarti artinya say, sayatan Sayatan kulit bimusa dengan pisau tajam Atau semacam itu namun syartan yasiran sayatan yang kecil Setelah itu kemudian disedotlah darah minuh darinya bil mihjam dengan alat. Dan di masa silam alatnya adalah mulut si tukang bekam. Oleh karena itu maka bekam dinilai sebagai pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang khabith. Karena berdekatan dengan najis karena berdekatan dengan najis lain hanya dengan bekam modern ya sudah tidak lagi menggunakan itu namun menggunakan alat tertentu untuk uh, nyedot darah eh, wahyana nawun minal ilaj ini adalah satu macam dari <clears throat> pengobatan wa dan pengobatan terdapat dalam hadis yang sahih yaitu sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan kesembuhan itu ada pada tiga cara yang pertama adalah syarbatu asalin minum madu syartatu mihjamin dan sayatan alat pekam wa kayyatinarin dan kai dengan api ini dikait dengan api yaitu besi panas yang dibakar dengan api namun wa anha ummati anil kai dan aku melarang umatku untuk melakukan kai Wahia dan bekam itu manfaat sekali mufidatun dan berfaedah untuk badan fiha badannya kesembuhan untuk sejumlah penyakit Qad yusafu ba'duha yang sebagian penyakit tersebut Yusuf mendapatkan label fi misli hadzal zaman di zaman ini dengan sebutan al-amrat al-musta'siyah. Ini penyakit yang sulit disembuhkan. Ternyata ketemu eh, obatnya obatnya bekam. Akan tapi e, eh, lakin Allah akan tetapi Allah jadikan ternyata di bekam kesembuhan mental kal amrat dari penyakit-penyakit mustaksiyah tadi. Penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Dan dalam realita manusia terdapat bukti yang sangat banyak sekali yasyhadu lidzalika membuktikan kesembuhan dan manfaat bekam. Maka ini di antara hal yang menunjukkan sempurna dan agungnya pengobatan Nabi yaitu pengobatan yang makzur yang ada riwayat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan berobat satu hal yang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan tawakal. Diatkan oleh Ibn Majah dan Usamah Ibn Syariq radhiallahu anhu. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Wahai hamba-hamba Allah, adalah kalian berobat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu tidaklah meletakkan penyakit kecuali meletakkan bersamanya kesembuhan ilal haram kecuali penyakit menua atau pikun. Tidak ada obatnya. Kalau pikun tidak ada obatnya. Kemudian dari uh, Humaid beliau mengatakan Anas bin Malik ditanya tentang pendapatan tukang bekam. Kasbi itu artinya pendapatan uang yang didapatkan oleh Al-Hajjam tukang peka. Maka jawaban uh, Anas beliau berjawab menjawab dengan riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, ihtajama minta untuk dibekam. Lantas dibekam oleh seorang budak namanya Abu Taibah. Lantas Nabi perintahkan untuk Abu Taibah upah berupa dua sok min amin bahan makanan yaitu gandum. Bahan makanan yaitu gandum. Wakallama ahlahu dan Nabi e, berbicara kepada keluarganya, maksudnya tuannya. Fawadau maka mereka tuannya Abu Taibah ini wadau anhu menghilangkan atau mengurangi e, e, mengurangi min kharajihi setorannya setoran yang wajib disetorkan oleh Abu Taibah. Wakal pengobatan yang paling utama yang kalian pakai adalah bekam atau diantara obat kalian yang paling amsal yang paling bagus adalah bekam. Hadisnya juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Eh, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiallahu anhu ditanya tentang hukum pendapatan tukang bekam. Fakal maka beliau menjawab dengan menyebutkan riwayat yaitu perbuatan Nabi minta dibekam dan mengupah tukang bekam. Dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukti bahasanya penghasilan tukang bekam itu mubah. Seandainya penghasilannya itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikan upah kepada si tukang bekam. Terdapat eh, ada pun hadis Sahih Muslim dari Rafi bin Khadid eh, ini merupakan salah satu hadis di Umtatul Ahkam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan bahasa penghasilan tukang bekam itu kotor maka kata-kata kotor ini tidaklah menunjukkan haram alasannya karena seandainya haram tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan upah alihah karena bekam dan uh, argumen semacam ini ada salafnya nanti akan datang ucapan Ibnu Abbas beliau mengatakan walau karena haraman lam yutihi Seandainya upah pekam itu haram, Nabi tidak akan memberikan upah. Wa inna makana dan hanyalah penghasilan tukang pekam itu Nabi sebut kotor karena penghasilan tukang bekam bukan dari minjamil kasbi, penghasilan yang indah dan tayyib. Disebabkan karena dia akrab dengan dekat dengan najis yaitu darah. Bukti kalau tidak semua khobis itu haram adalah Nabi menyebut bawang bawang merah dan bawang putih dengan sebutan dua tumbuhan yang khobis. Namun mengkonsumsinya tidaklah haram Padahal itu tumbuhan sayuran khobis Walaya dulu dan hal itu tidak menunjukkan haramnya mengkonsumsi bawang Nah, kemudian Abu Taibah ini adalah memerlukan rotiqan. Dia, seorang budak, rotiqan budak. Dan dia alaihi kharajun punya kewajiban setoran. Da al kharaj di sini maknanya ma yaudu minal abdi limalikihi. Uang yang diberikan atau disetorkan oleh seorang budak kepada tuan pemiliknya itu di mana ya adzanulahu malikuhu. Pemilik mengizinkan si budak ini untuk kerja fimihnatin di satu profesi atau satu keterampilan atau dagang atau semacam itu dengan syarat dia serahkan kepada pemiliknya mabelaran sejumlah muayan tertentu, ya, sejumlah uang tertentu setiap bulannya atau setiap pekannya atau semacam itu maka budak itu ada pilihan kerja sama tuannya dan atau minta izin kerja sendiri. Ini maka jika dia kerja sama tuannya ya sudah. Kalau dia kerja sendiri, nah maka biasanya dia akan dibebani setoran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada ahlahu kepada keluarganya itu tuannya agar meringankan al-kharat setoran untuk Abu Taibah yaitu setoran Allah di alaihi yang menjadi kewajibannya eh, dan dengan sebab syafaat Nabi ini maka mereka mau mengurangi kadar setoran yang harus diberikan oleh sang budak. Kemudian Nabi mengatakan ya, eh, pengempatan yang terbaik atau yang termasuk yang terbaik adalah bekam. Wa fi bayan fadli hadit tadawi. Ya, dalam hadis ini perkataan Nabi ini penjelasan tentang keutamaan pengobatan ini dan besarnya manfaatnya. Meskipun banyak orang itu tidak mau zuhud dengannya. Baman yutali siapa yang mentelaah e, kitab Tibun Nabawi yang merupakan bagian dari Zadul Ma'ad yang merupakan uh, di, keempat di kitab Zadul Ma'ad yang biasa kemudian dicetak tersendiri dengan judul Tibun Nabawi. Karena Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala maka dia akan jumpai baston penjelasan panjang lebar nafian manfaat wabayanan penjelasan mufid dan berfaedah tentang bekam dan faedahnya dan titik-titiknya dan waktu bekam yang disarankan wa ma yata'allaqu biha min dan rincian-rincian yang berkenaan dengan bekam. Dan dari Abu Jamilah dari Ali, Ali mengatakan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk dibekam dan Nabi perintahkan aku untuk membayarkan, untuk eh, membayar, menyerahkan, memberikan dan menyerahkan pembayaran kepada tukang bekam sehingga aku berikan pada tukang bekam itu apa yang jadi upahnya diatkan juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya di sanadnya ada Abu Jamilah dan dia makbul artinya taif jika bersendirian akan tapi dia menjadi kuat karena riat sebelumnya dan setelahnya berarti hasan li ghairihi eh, dari Ibnu Abbas kalsnya Nabi saw Alaihi Wasallam ihtajama berbekam di ini dan di antara dua pundaknya dan Nabi berikan kepada tukang bekam upahnya. Kata Ibn Abbas, walau kana haraman lam yu'tihi. Seandainya upah bekam itu haram, tentu Nabi tidak akan memberikannya. Catatan kaki di sanatnya terdapat Jabir al-Jufi dan dia ta'if akan tapi tubi alaihi dia punya mutabi penguat Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan redaksi ada seorang budak milik Bani Bayadah yang membekam Nabi dan Nabi berikan padanya upahnya dan Nabi bicara kepada tuannya agar meringankan anu darinya min daribatihi setorannya kata Ibn Abbas seandainya sohtan seandainya upah bekam itu haram tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikannya dan diatkan Bukhari dengan redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan Nabi berikan kepada orang yang membekamnya dan Nabi memberikan upah pada orang yang membekamnya walau karena haraman seandainya itu haram tentu Nabi tidak akan memberikannya ya, penjelasannya akhdani adalah dua pembuluh darah yang ada di janib di samping leher di antara dua pundak maksudnya adalah bagian atas punggung Nabi memberikan uh, upah uh, tukang pada tukang bekam upahnya. Fi fiha dalam riwayat ini terdapat dalil mubahnya harta yang diambil oleh tukang bekam likoa kompensasi amalihi dari pekerjaannya wa mihnati dan profesinya dalam berbekam. Dari Nafi dari Ibnu Umar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tukang bekam, lantas si tukang bekam berbekam Nabi. Wa sa'alahu Nabi bertanya pada tukang bekam ini dan dia budak, "Kam juga Berapa setoranmu?" Fakal dia mengatakan tiga sok. Fawadu'a anhu maka Nabi kemudian mengurangi dari si eh, si tukang bekam yang budak ini satu sok sehingga semula tiga sok jadi dua sok dan Nabi berikan padanya upahnya itu dua sok. Fawadu anhu so'an artinya Nabi memberikan syafaat untuk si budak ini syafaat kepada ngomong kepada pemiliknya untuk memaafkan dan menghilangkan kewajiban satu so sehingga jadilah kewajiban budak ini hanya setor dua so saja. Kemudian dari Anas bin Malik, Anas mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam di Akhdain dan di Kahil. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka berbekam di tanggal 17, tanggal 19 dan 21 setiap bulannya. Itu dengan bulan-bulan Hijriyah tentunya. Kahil itu pengertiannya adalah bagian atas punggung. Dan ini semakna dengan perkataan Ibnu Abbas di antara dua pundaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, membekam. Titik bekam Nabi adalah bagian atas punggung di antara dua pundaknya. Dan dia adalah maudion dan dia adalah titik yang bermanfaat, nafiunil sangat bermanfaat dalam bekam sebagian penelitian kedokteran kontemporer modern iktasafu menyingkap umuran bahiratan hal-hal yang sangat mencengangkan fi hadal bab dalam masalah ini yang itu menunjukkan sempurnanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakahu para dokter dari penelitiannya menyebutkan bahasanya kahil bagian atas Punggung itu adalah tempat yang kosong dari ruas tulang. Wa huwa aktsaru jismi dan dia adalah bagian badan yang paling banyak ruku dan gumpalan darahnya. Yaitu Wasyabaka syariah damawiyah Sedangkan eh, Apa ini bahasa kedokterannya eh, Jaring-jaring Darah eh, Eh, yang seperti uh, bulu apa apa berarti Hah? bukan maksudnya ini bentuk oh, macam-macam jadi kesini kesini kesini kesini di darah, uh, kalau di, di tubuh orang itu kan nanti jalur-jalur darahnya ini mutar ke sini, mutar ke sini, mutar ke sini, gini gini gini. Nah, itu apa namanya? Kapiler darah. Ya, maka jalur-jalur eh, darah atau kapiler darah asyatu matakun tasyauban itu sangat bercabang. Sangat banyak cabangnya warozarotan dan sangat banyak fihi di titik ini di kahil tadi itu e, sangat banyak saluran darah di situ. Mimma yukalil yang ini menyebabkan mengurangi kecepatan ya, arus darah waziyadah dan menyebabkan ya, karena kecepatannya berkurang rusuk ya, rosipnya darah badannya apa ini rosip ini apa karena apa dampak kalau kecepatan darah itu enggak ini kalau rosip kan manasinya ujian <laughs> rusuk ya, rusubat Eh, salah satu maknanya kalau di al-ma'an itu artinya apa? E, habisnya darah. Tapi kayaknya tidak cocok. Rusubat <coughs> terserap apa atau pasti apa berarti? mimma yaj'aluhu sehingga menjadikan kahil ini min amsali mawadi'il ijama. adalah titik bekam yang paling baik. Kemudian Nabi suka berbekam tanggal 17, tanggal 19 dan 21. Hadhihi awqat salasa ini tiga waktu yazidu fi adamu wa yahiju. Ya, darah di tanggal-tanggal tersebut itu bertambah wajah hijau. Nah, apa ini? Ya, pasnya bahasa kedokteran. Wajah hijau manasnya bangkit. Eh, ya, ya, apa kemudian rame ya? Apa maksudnya di sini? Nah, bergejolak manasnya. Ya hijau kan bergejolak. Masa <laughs> darah bergejolak. <coughs> Fatakunu min anfai aqatil hijamah maka e, sehingga jadilah dia waktu yang paling manfaat untuk berbuka. Kemudian dari kota ada dari Anas bin Malik sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam ketika beliau dalam keadaan ihram di daerah namanya Malal dan beliau ketika itu yang dibuka titiknya adalah punggung telapak kaki. Malal satu tempat antara Mekah dan Madinah dan dia lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah punggung telapak kaki dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan min wajain kanabihi karena rasa sakit yang ada pada telapak kaki Nabi maka bukan min anfa'i mayakunu e, ya, terapi yang sangat manfaat di taskinil alam untuk menghilangkan rasa sakit cenut-cenut atau semacam itu Wafihat dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya bekam itu tidaklah mempengaruhi tidaklah ngefek bagi orang yang ihram. Idza jika itu mujarat semata-mata menyedot darah. Adapun jika tidak boleh tidak untuk bekam harus menghilangkan rambut, falahu izalatu. Maka boleh baginya menghilangkannya. Ya. Nah, maka boleh bagi menghilangkannya namun karena dia ihram yalzamu wajib baginya fidyatul adha ya, wajib untuk membayar fidyah ya, karena telah uh, karena menghilangkan uh, eh, al-ada ya, gangguan dalam hal ini bulu dan jika itu kemudian bekam itu di kepala kemudian ada bagian yang perlu dikerok karena bekam apakah itu termasuk kozak yang terlarang apakah itu termasuk kozak yang terlarang jadi pada satu kesempatan umroh saya duduk di majelisnya seabad ketika itu ada pertanyaan tentang masalah ini uh, apakah itu termasuk kozak yang terlarang kozak karena bagi, uh, sebagian rambutnya dikorok untuk bekam kata beliau itu tidak termasuk kozak yang terlarang <clears throat> ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kita masuk pada bab yang ke-51 Bab maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang nama-nama yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak nama dan banyaknya nama beliau atau gelar beliau dikarenakan banyaknya sifat-sifat atau sisi-sisi yang terpuji pada diri beliau. Dan orang Arab punya kaidah bahasanya semakin agung sesuatu maka akan semakin banyak namanya dan gelarnya. Falaisa dan bukanlah nama Nabi itu semata-mata nama Namun dia adalah nama yang menunjukkan makna ya, Hiya biha Maka pada nama tersebut terdapat sifat Maka al-alamiyah sisi nama itu tidaklah bertentangan dengan al-wasfa sifat. Maka nama Nabi adalah nama sekaligus sifat. Dengan bahasa yang lain, e, nama sekaligus kenyataan yang ada pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nama-nama Allah adalah nama sekaligus sifatnya. Maka demikian juga nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya Jubair bin Mut'im radallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inali asma'an saya memiliki beberapa nama aku adalah Muhammad aku adalah Ahmad aku adalah sang penghapus denganku Allah menghapus kekafiran Wa ana hasyir, aku adalah hasyir orang yang mengumpulkan karena manusia dikumpulkan ala kodami pada e, di belakang telapak kakiku dan aku adalah al-aqib. Al-aqib artinya al-laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada lagi nabi setelahnya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka nama Nabi yang pertama adalah Muhammad. Ada ini adalah nama beliau sallallahu alaihi wasallam sama hubihi waliduhu yang diberikan oleh kakeknya dengan ilham dari Allah Ta'ala supaya dia menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat dan makna Muhammad secara bahasa artinya orang yang memiliki sifat-sifat yang unggul kelebihan-kelebihan yang mulia yang dia tuhmatu terpuji karenanya dan di antara kebetulan yang menarik orang-orang musyrik tatkala mencela beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencacinya mereka tidak me menyebut beliau dengan Muhammad namun menyebut Muhammad dengan Mudammam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidakkah kalian heran bagaimanakah cara Allah membelokkan dariku caci maki orang Quraisy dan laknat mereka mereka ya gembar-gembar mencaci maki mudammam, melaknat mudammam sedangkan namaku Muhammad. Dia kalah Al-Bukhari. Maka Allah sucikan namanya dan sifatnya dari gangguan. Wa dari Allah bilangkan hal itu kepada orang yang ya, orang fiktif yang dia ya, adalah sosok fiktif yang disebut mudammam al Qayyim di Nuniyah mengatakan hum yashtumuna mudammaman wa Muhammadun an satmihim fi ma'zilin wasiyani mereka mencaci mudammam sedangkan Muhammad dari caci mereka fi ma'zilin jauh dari caci mereka wasiyani dan terjaga saunal ilahu Muhammad dan satmihim fil ardi wal ma'na huma sinwani Ya, Allah al-ilah yaitu Allah melindungi Muhammad dari caci mereka ya, baik dari sisi lafal ataupun dari sisi makna dan lafal dan makna itu adalah dua orang yang bersaudara nama yang kedua adalah Ahmad maka apa yang dimaksud dengan Ahmad Nabi disebut namanya Ahmad maknanya adalah Ahmadun Nasi Lillahi manusia yang paling banyak memuji Allah manusia yang paling banyak memuji Allah dan orang yang paling hebat dalam menyanjung Allah Jalla wa'ala oleh karena itu pada saat Nabi memberi syafaat pada al-awalin wal-akhir pada hari kiamat maka Allah ajari kepada beliau kalimat kalian kalimat-kalimat pujian kepada eh, kepada kalimat-kalimat pujian untuk Allah dan sanjungan yang bagus untuk Allah mala yakunu li ahadin mala yakunu li ahadin ghairihi minal alamin satu hal yang tidak ada pada seorang pun dari semesta alam dan aku adalah al-mahi dan Nabi telah jelaskan maknanya dengan denganku Allah menghapus kekafiran maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menghapus kekafiran wayatmas dan menghapus kesesatan membuka mata-mata yang buta dan hati-hati yang tertutup dan telinga-telinga yang tersumpal wa anal hasyir nama yang adalah al hasyir artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqaddam an-nasa di depan banyak orang, semua manusia filmah fil hasri saat pengumpulan manusia. Karena beliau adalah orang yang pertama kali kubur itu terbelah untuknya. Thumma nasu kemudian manusia ala ithrihi di belakang beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Jalil Afham mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama ini Mubayyinan menjelaskan apa ya kekhususan keutamaan al-fadl keutamaan yang Allah khususkan untuk beliau dan Nabi mengisyaratkan makna nama, nama ini wa illa falau kanat a'laman seandainya nama Nabi itu murni a'laman mahdotan murni hanya nama tidak ada maknanya lam tadulla ala madahin maka nama-nama tersebut tidaklah menunjukkan pujian Aku adalah al hakim Artinya Allah jadikan Menjadikan beliau sebagai penutup para nabi Sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya Fahuwa maka beliau adalah Hakim ala dija'a Yaitu orang yang datang setelah seluruh para nabi Perkataan wal akib alladzi laisa batahu kila ada yang menjelaskan kalimat ini adalah perkataan Zuhri bukan sabda Nabi sehingga ini adalah mutlak sisipan perkataan Zuhri yang disisipkan pada redaksi hadis. Kemudian dari Hudzaifah, Hudzaifah mengatakan aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di kota Madinah. Nabi mengatakan aku Muhammad, aku Ahmad, aku adalah nabi rahmah, aku adalah nabi taubah, aku adalah al-mukaffa, aku adalah al-hasyir dan aku adalah nabi malahim. Nah, nah, kemudian maka salah satu nama Nabi adalah Nabi Rahmah. Maknanya Allah mengutus beliau untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Farahmah kuluhu fitibai. Maka rahmat Allah seluruhnya ada dalam ada dengan mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lain dari beliau adalah Nabi Taubah. Artinya beliau diutus untuk mendakwai manusia agar bertobat kepada Allah Taala kembali kepadanya dan adalah beliau pemimpin orang-orang yang bertobat. Nama Nabi atau gelar Nabi yang lain adalah Al-Mukoffa atau Al-Mukoffi. Fahuwa maka kata ini boleh jadi isim fa'il Kalau isim fa'il artinya Beliau adalah orang yang Mengikuti jejak para nabi Salatu wassalam Contoh Eh, wa minhu kofa dalam pengertian mengikuti kita jumpai pada firman Allah Ta'ala mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk fabi huda muqtadih maka ikutilah petunjuk para nabi maka para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka adalah abnahu alatin ya abnahu alatin mana aslinya adalah uh, bapaknya sama ibunya beda-beda keluarga poligami. Ini akidah itu namun maksudnya akidahnya sama, syariat para nabi beda-beda. Itu kalau dibaca mukofi. Nabi mengikuti jejak para nabi sebelumnya adalah masalah akidah. Sedangkan kalau dibaca mukofa isim fa'il maka maknanya Sum Allah kufiya bihi ala asal ambia yang diikuti diikuti ala asal ambia jejak para nabi. Contohnya thumma qafaina ala asalihim. Kemudian kami ikutkan ala asari setelah jejak mereka birusulina para utusan kami Wal mu'adal fil ini dan hasil dari dua kata di atas isim fa'il atau isim maf'ul hasilnya sama. Kufiya bihi artinya beliau itu mengikuti jejak para nabi sama. Nah, gelar nabi yang lain adalah nabi malahim, jama dari malhamah yang artinya perang. Perang disebut malhamah ya, karena aluhum daging wal ajzam dan badan itu tatalaham tatalaham maknanya tatalasok saling menempel wa yusibuha ma yusibuha dan menimpanya apa yang menimpanya berupa sabetan pedang dan tusukan tombak Catatan, wajib atas seorang muslim waspada dalam masalah ini cara-cara orang-orang yang berlebihan yang menambahkan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam nama dan gelaran yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Semacam Nabi, Nabi diberi gelar al-awwal atau al-akhir, al-zahir, al-batin atau Nabi disifati kalau dia ilmunya meliputi segala sesuatu atau disebutlah bahasanya Nabi itu hadir dan melihat dan semacam itu yang merupakan ucapan orang yang berlebihan dan itu ucapan yang batil. Dan wa idza kana sallallahu alaihi wasallam dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengatakan pada beliau masya wa syi'ta Nabi respon dengan kalimat apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah katakanlah Allah wahda atas kehendak Allah semata maka bagaimanakah keadaannya Idan jika demikian dengan akawil perkataan haula mereka-mereka orang yang hula terlebih lebihan Kemudian bab yang ke-52 tentang eh, kehidupan ekonomi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimanakah penghidupan Nabi Sebab adit di jamah judul bab ini telah lewat di bab ke-9. Di sana di bab ke-9 penulis membawakan dua hadis. Wa a'adaha huna dan di sini penulis Imam Tirmidzi mengulanginya dengan menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan bagaimanakah penghidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahasanya rezeki Nabi itu kafafan, cuma ngepas saja maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah peduli dengan dunia karena kepedulian Nabi adalah akhirat maka beliau e, mencukupkan diri dengan makanan dan bekal yang itu ya, cukup untuk membekali wakifaya sekedar cukup saja e, dari Nu'man bin Bashir beliau mengatakan Alastum fi ta'amin bashar bin masyitum. Bukakan kalian itu makan dan minum sesuka kalian. Laqad Nabi nabiyakum. Sungguh aku melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ma yajidu minat taqali tidak mendapai tidak menjumpai korma jelek ya, yang bisa memenuhi perut beliau Alastum fi ta'amin wa syarbin masyitum artinya kalian telah sampai dalam kondisi penghidupan ekonomi di mana segala sesuatu yang kalian inginkan dan kalian sukai berupa makanan dan minuman kalian jumpai demikian mudah untuk kalian peroleh. Padahal Nabi tidak bisa ya, tidak menjumpai takal. Takal adalah atamar al-ghadi, korma Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpai kaum jelek yang bisa dipakai untuk memenuhi perut beliau. Maka bagaimanakah lagi dengan koma yang bagus? Fatlan bagaimanakah lagi an ajwan koma yang paling bagus? Dari Hisham bin Urwah bin Zubair dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah Qalat Aisyah mengatakan kami keluarga Muhammad kami tinggal selama satu bulan lamanya tanpa menyalakan perapian, menyalakan tungku dengan api. Selama sebulan itu apa konsumsi hariannya? In huwa tidaklah makanan yang ada kecuali kurma dan air. Ya, hadis ini semisal hadis sebelumnya dan ini semua menunjukkan dalalah bayinah menunjukkan secara gamblang betapa hina najunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa jika tidak karena hamba Allah yang paling mulia dan yang paling utama, paling sempurna, paling agung penghambaannya kepada Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula hawanuha bukan karena remehnya dunia indah di sisi Allah la khassahu biha niscaya dunia itu akan Allah khususkan untuk orang yang paling Allah cintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karena ya, karena tentu sang kekasih hanya memberikan yang terbaik untuk kekasihnya kita tidak akan memberikan yang terjelek untuk kekasihnya maka seandainya dunia itu demikian berharga, maka yang paling Allah utamakan adalah kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abu Talha, kami mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-jua mengadukan rasa lapar. Fa kemudian kami angkat kain kami, kami tunjukkan kepada an butuniha an butunina sehingga tersingkaplah perut-perut kami di sana di perut ternyata ada hajarin-hajarin masing-masing kami itu punya satu batu untuk ganjal perutnya ya, maka Nabi kemudian mengangkat kainnya sehingga tersingkap perutnya dan ternyata di perut Nabi ada dua batu Nabi lebih lapar daripada ya, yang mengadukan kelaparan ya ini eh, ada orang ngadu sangat lapar maka Nabi sampaikan saya lebih lapar daripada kalian Abu Isa itu termiti mengatakan ini hadis gharib dan hadis Abu betul. Kauluhu wa makna kaulihi wa wafatna an butunina an hajarin hajarin artinya salah satu dari mereka mengikatkan di perutnya satu Eh, batu minal di karena susah payah dan kelemahan ala dibihi yang menimbanya min karena al rasa lapar catatan kaki hadis ini juga diatkan termin di jaminnya dan hadis dengan cara dhaif karena saya bin Hakim Al-Anazi suatu memiliki banyak waham dan riwayat yang mungkar. Akan tapi maknanya benar didukung oleh hadis-hadis lain yang ya, hadis-hadis lain yang sahih. Pemindalika diantaranya terdapat dalam Sahih Bukhari dari Jabir Radhiallahu Anu Jabir mengatakan, "Ina kami pada hari nafir nahfir kami menggali Fa'aradat maka melintanglah kudiyatun syadidatun batu yang sangat sulit untuk dihancurkan maka para sahabat datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ini adalah batu yang melintang di parit maka Nabi mengatakan saya turun Sumakoma Nabi kemudian berdiri dan batunya dan perut beliau pun diikat bihajarin dengan satu batu walabithna salasata ayamin lana nadhuku zawaqan. Dan berlalulah tiga hari lamanya Lana dhuku zawaqan Sama sekali kami tidak makan La ilaha illallah <clears throat> Ya fa'afana an butunina an hajarin-hajarin aikul wahidin minna Masing-masing dari kami rabat batunahu mengikat perutnya dengan satu batu Minal juhdi karena susah payah Wa dan badan yang lemah Batu tersebut diikat dalam rangka menenangkan rasa lapar Sebagaimana dijelaskan oleh Musannif itu Tirmidhi wal insan maka seorang itu jika lapar itu demikian hebat menimpa dirinya maka dia akan menggunakan tangannya untuk menekan perutnya ketika tangannya itu dia tekankan ke perut maka orang tersebut akan merasa bahasanya alju rasa lapar qad terasa berkurang maka para sahabat Allah anhum tatulubihim fatratul ju' masa lapar itu demikian panjang pada mereka ahyana terkadang. Fala yakfi izin karena waktunya demi lama maka tidak cukup adakhat tekanan pakai tangan ya ke perut. Oleh karena itu salah satu dari mereka mengambil batu kecil kemudian diikatkan di perutnya. Maka tatkala apa demikian hebat menimpa mereka, mereka datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengadukan rasa laparnya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat perut, e, menyingkap kainnya, ya, sehingga terlihatlah perutnya dan Nabi ikatkan di perutnya dua batu. <clears throat> Min karena demikian apa? Kemudian dari Abu Salamah Ibn Abdurrahman dari Abu Hurairah Abu Hurairah mengatakan <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di saat di satu waktu layak fiha yang tidak biasanya Nabi keluar rumah di waktu itu. Maka tidak ada seorang pun yang menjumpai Nabi di waktu itu. Dan datang kepada Nabi Abu Bakar. Fakal maka Nabi mengatakan, apa yang membuatmu datang dan keluar rumah wahai Abu Bakar? Qal kharajtu aku berjumpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi dan aku melihat wajah Nabi wa taslim alaihi dan mengucapkan salam pada Nabi. Falam yalbas tidaklah lama datanglah Umar. Nabi bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Umar mengatakan lapar wahai Rasulullah. Nabi mengatakan aku pun telah menjumpai sebagian rasa lapar. Maka ketiganya berangkat ke rumah Abu Haytham ibn Taihan al Ansari. Dan dia adalah seorang yang punya banyak pohon kurma dan kambing. Namun dia tidak punya pembantu, tidak punya budak. Sehingga ketika sampai ke rumahnya falam yajituhu mereka tidak menjumpai e, menjumpai Abu Haitham. Mereka mengatakan pada istrinya Abu Haitham, di manakah kawanmu yaitu suamimu? Fakalat sang istri mengatakan dia pergi yastadhibu lana al-ma'a mencari kami. Falam yalbasu tak lama datanglah Abu Haitham pikir batin bahwa kirbah yas'abuha yang yahmiluha artinya yang dia bawa. Lantas dia letakkan kirbah tersebut, kemudian dia datang memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yufatihi bi abi wa ummihi dan menggunakan kata-kata dan menyampaikan pada Nabi di fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Aku jadikan ibu dan apa-apa dan ibuku tebusan untuk dirimu. Kemudian berangkatlah Abu Haytham mengajak tiga orang itu ke kebunnya. Lantas Abu Haytham me, me, menghamparkan untuk ketiganya bisa ton ya, semacam karpet. Sementara kemudian dia pergi ke satu pohon koma, Kemudian datang biqinwin dengan satu tandan Pohon buah koma diletak lantas dia letakkan Di tandan tersebut ada macam-macam, ada yang sudah uh, utop, ada yang belum jadi utop dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau pilihkan untuk kami di antara utopmu? Abu Haitham mengatakan, oleh Rasulullah, aku ingin agar anda, agar kalian yang silahkan memilih. Awal takhayyaru silahkan kalian memilih mau ngambil utop ataukah busa pusar, eh, korma eh, sebelum jadi otak. Fa'akalu wa syaribu min dalikal maka mereka makan dan minum dari air air yang dibawa oleh Abu Haytham. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal ini demi Allah zat yang nyawaku di tangannya adalah di antara naim yang akan ditanyakan kepada kalian pada hari kiamat. Dilun baridun. Kalian mendapatkan naungan ya di bawah ya, kebun koma yang sejuk utapun tayyibun kemudian dapat mengkonsumsi utap yang enak wa ma'un baritun dan air yang segar lantas lantas bagilah bangkat Abu Haitham untuk membuatkan bagi mereka makanan ya, yaitu makanan besar tadi baru makanan pembuka ya, Nabi makan buah dulu baru makan Eh, makan besar. Ya, maka Ibnu Qayyim e, mengatakan di antara adab makan adalah makan buah dulu baru makan besar. Fakal ya. <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Abu Haytham jangan menyembelih kambing yang data darin yang sedang mengeluarkan air susu artinya sedang punya anak yang dia nyusui anaknya kasihan anaknya kasihan anaknya maka Abu Hizam menyembelihkan untuk para tamunya anakan anak kambing atau jadian atau anak kambing dan Abu Hizam datang kepada para tamunya dengan membawa daging kambing lantas mereka makan Fakal maka Nabi mengatakan apakah engkau punya pembantu yaitu budak yang bantu kerja Abu Laitha mengatakan tidak ada Nabi mengatakan jika datang kepada kami sabyun tawanan fatina maka datanglah kepada kami Fa'utiyah maka setelah itu didatangkan pada Nabi dua orang tidak ada yang ketiga ya, dua orang yang jadi tawanan yang kemudian yang otomatis yang kemudian dijadikan sebagai ditetapkan sebagai budak. Datanglah Abu Haytham. Lantas Nabi mengatakan silakan pilih dari keduanya. Maka Abu Haytham mengatakan bahwa Rasulullah pilihkan untukku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innal mustasyar muhtamun Orang yang dimintai saran adalah orang yang diberi amanah Maka Nabi mengatakan Khud ya, Ambil saja budak yang ini Aku melihatnya dia sholat ya, dia mengerjakan sholat subihi ma'rufah perlakukan dia dengan baik maka berkal Abu Haytham menemui istrinya dan mengatakan pada istrinya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fakolat ibuatuhu maka istrinya mengatakan ma'anta bibalidin hakka maqala fi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila bi'an taktirqahu engkau tidaklah ya, Nabi berpesan bersikap baiklah pada budakmu maka kata istrinya wahai suamiku engkau tidaklah sampai betul-betul melaksanakan hadis Nabi kecuali jika engkau merdekakan ya, Nabi menyuruhmu untuk berbuat baik kepada budak itu engkau tidak akan bisa sampai betul-betul melaksanakan pesan Nabi kecuali dimerdekakan. Itulah berbuat baik yang paling baik untuk budak. Maka sang suami lantas mengatakan, Fawa atikun. Jika demikian dia merdeka detik ini juga. Fakala sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya, Maka ini ini namanya tukang bisik yang baik ya, Tukang bisik yang memprovokasi untuk amal soleh maka Nabi mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi ataukah penguasa kecuali dia punya dua macam tukang bisik. Pertama adalah bitonah pembisik yang mengajak kepada ma'ruf dan melarang dan tukang bisik yang la ta'luhu khabala. <coughs> tukang bisik yang tidaklah kemudian peduli padanya khabalan kejelekan. Ya, dia tidak peduli kejelekan menimpa yang dia bisiki. Wa man yuqa bitonata su'i maka semua pemimpin, semua pejabat ya, termasuk diantaranya adalah suami yang terjaga dari tukang bisik yang jelek. Ya, terjaga dari tukang bisik yang jelek, bukti ya maka dia orang yang terjaga. Ya, tukang bisiknya Abu Haytham istrinya ya, seorang yang provokatif untuk amal soleh. Baru saja tidak punya budak akhirnya capek apa-apa di kerjaan sendiri Begitu baru eh, hari H, hari pertama punya Buddha diprovokasi oleh istrinya untuk memerdekakan Buddha. Nah ini tukang bisik yang luar biasa. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Musanib Tirmidhi di jaminya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan nah, Nabi eh, keluar dari rumahnya. Hal hal saat apakah eh, waktu itu adalah waktu malam atau siang tidak dijelaskan. Nah, akan tetapi rentetan hadis menunjukkan bahwa taala alam itu adalah satu waktu di siang hari. Datanglah Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang yang senantiasa mengikuti Nabi secara sempurna baik ketika Nabi di rumah atau safar. Yeah. Dan uh, eh, fakola maka Abu Bakar mengatakan khutbah al Rasulullah dan seterusnya, yakni artinya Abu Bakar itu keluar rumah di jam ini karena ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat semangat para sahabat yang syadid luar biasa untuk berjumpa dengan Nabi dan banyaknya melihat Nabi dan duduk bersama Nabi serta mendengar hadis Nabi. Karena Abu Bakar mengatakan aku keluar untuk berjumpa dengan Rasul, melihat wajah Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian datanglah Umar dan Umar mengatakan kalau dia keluar karena lapar. Maka layak kos waktu yang tidaklah berlalu waktu yang lama kecuali telah datanglah Umar. Datang karena sebab lapar. Nabi mengatakan aku pun menjumpai sebagai lapar. Dan tidaklah perlu kita menyusah-nyusahkan diri membelokkan makna ini kepada makna-makna yang lain yang jauh harapan dalam rangka menghindari penetapan e, keadaan lapar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajib adalah memegangi zahir. Zahirnya menunjukkan kepada Nabi lapar. Maka mereka berangkat ke rumah Abu Haytham. Qad Allah Allah telah memberikan kelapangan pada Abu Haytham bil Malik lapangan harta. Dia punya kebun kurma dan banyak kambing. Namun lam yakun ingdal khadimun dia tidak punya budak yang membantu aktivitasnya. Ya, Abu Haytham pergi Ya, kemana pergi kata istrinya intalaqa yasta'dib lana al-ma'a artinya hamala kirbatan artinya dia membawa kirbah yaitu wadah air terbuat dari kulit pergi untuk mendatangkan air yang segar untuk kami. Maka tak lama datanglah Abu Haytham pikir batin yas'abuha yas yas'abuha artinya yahmiluha yang dia yang dia pikul di punggungnya. Setelah itu dia letakkan dan datang mendekati Nabi memeluk Nabi. Ya ya'taniquhu memeluk Nabi wa yadumuhu dan memeluk Nabi farohan karena gembira dengan kedatangan Nabi saw Alaihi ke rumahnya. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh adanya peluan bukan karena safar. Maka para biasa berpeluan dengan eh, sesama sahabat ketika salah satu dari mereka pulang dari safar. Dan di sini tentu kasusnya adalah uh, di Madinah. tapi tidak safar, Abu Haytham juga tidak safar. Namun uh, Abu, eh, Abu memeluk Nabi dan Nabi tidak mengingkari perbuatan Abu Haytham. Maka ini menunjukkan bolehnya peluang yang bukan karena pulang dari safar Ifatihi biabi wa ummihi artinya mengatakan uftika biabi wa ummi ya Rasulullah. Aku jadikan bapak dan ibuku tebusan untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian yang kita baca kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.